Hari ini adalah hari Selasa tanggal 13 Ramadan 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2015 Insya Allah kita lanjutkan kajian kita tafsir ayat-ayat sukses Dan Insya Allah pertemuan hari ini Nanti Insya Allah dimasukkan di CTV Cuman menyusul Untuk pertemuan yang lalu Yang sempat disorting oleh CTV Biro Malang Allah disiarkan Nanti sahur jam 3 Jadi nanti hari Rabu dini hari Nanti malam jam 3 Kemudian kalau yang ini insya Allah nanti menyusul Disiarkannya kapan Disiarkan ulang insya Allah Kemudian sebelumnya Ini ada kuis Hadiahnya lumayan besar Mushaf Al-Quran Seperti kemarin Al-Kafah Tapi ini yang lebih besar lagi dan sampulnya warnanya warna emas. Ini ada 10, 5 untuk ikhwan dan 5 untuk akhwat. Pertanyaannya enaknya apa ini? Sulit apa gampang? Yang gampang aja ya. Ya, yang paling gampang saja Nah, kemarin terakhir di surat apa, ayat berapa. Nah, itu paling gampang, jangan sampai salah. Sudah gampang itu masih ada yang salah kemarin. Sekarang Insya Allah kita masuk di At-Taubah 111. Kalau antum ikut di WA MTDHK Nah ini ayat ini ketinggalan Di WA MTDHK ayat ini ketinggalan, kelewatan Sehingga di WA MTDHK itu kurang satu ayat ini Berarti ayat yang ke-41 itu adalah ke-42 Ini adalah yang ke-41 Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah Lalu mereka membunuh atau terbunuh Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah Di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran Dan siapakah yang lebih menepati janjinya Selain daripada Allah maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu dan itulah kemenangan yang besar. Sukses besar. Ayat ini indah. Orang yang jihad di jalan Allah disebut sebagai orang yang sedang berjual beli dengan Allah. Dia menjual jiwanya, menjual hartanya Ya. Kemudian oleh Allah dibeli. Oleh Allah diberikan apa? Surga gantinya. Kemudian yang namanya orang perang itu membunuh atau dibunuh. Dan perang ini adalah untuk menegakkan keadilan, memberantas kedoliman. Ayat semacam ini, ayat-ayat jihad, itu bukan hanya ada di dalam Al-Quran. Di dalam Taurat, di dalam Injil itu juga ada. Itu juga ada. Kalau tidak ada berarti ini termasuk ayat yang sudah dihapus. Jadi jihad ini adalah ajaran wahyu Allah. Sehingga semua kitab yang Allah turunkan itu di sana ada ajaran jihad di jalan Allah dengan jiwa ataupun dengan harta. Ya. Di sini ada tiga kriteria sukses. Yang pertama-tama adalah innallaha ashtara minal mu'minin. Yang pertama adalah beriman. Beriman dengan keimanan yang benar, mengimani semua yang wajib diimani. Kemudian yang kedua adalah ashtara minal mu'minina من المؤمنين amwalahum وأموالهم بأن lahumul jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون Ya, yang kedua adalah berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan dengan harta. Jihad itu ada aturan-aturannya. Dan para ulama membahas di dalam kitab-kitab fikih Tidak ada satupun dari kitab fikih Baik madhab Hanafi ataupun madhab Maliki, Syafi'i, Hambali Melainkan di sana ada bab tentang jihad Ada aturan-aturannya Kemudian yang ketiga adalah Bi anna jannah Masuk ke dalam syurga nah, Selalu Yang namanya sukses itu selalu ada Kata-kata masuk ke dalam syurga Mendapat berbagai macam kenikmatan di dalam syurga Kekal di dalam syurga selama-lamanya tanpa batas Tidak pernah bosan di dalam syurga Ya, ini ayat yang ke-41. Dan ini yang di WA MTDHK kemarin kelewatan ini. Sehingga yang nomor 41 di WA MTDHK itu adalah nomor 42. Jadi nomornya mundur tambah satu semuanya. Kemudian, nah, Kemudian ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Kemarin kan kita sudah sempat membahas tentang sakaratul maut, kematian Orang mukmin dan orang kafir atau fajir bagaimana prosesnya panjang lebar sampai masuk kuburan. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang alamat wa asbab husnil khatimah wa su'il khatimah. Tanda-tanda dan sebab-sebab husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kita sering mendengar kata-kata husnul khatimah. Itu kalau diterjemahkan husnu artinya adalah baik. Al khatimah adalah penutup. Jadi penutup umur yang baik. Yang mana yang dinilai itu adalah akhirnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." amal itu yang dinilai adalah akhirnya. Ya, terakhirnya. Terakhirnya itu husnul atau su'ul, baik atau buruk. Husnul khotimah adalah orang yang sebelum mati oleh Allah diberi taufik untuk beramal soleh. Sehingga dia mati dalam keadaan beramal soleh. Dia mati keadaannya sudah taubat dari dosa-dosanya, sudah taubat dari maksiat-maksiatnya. Dia mati dalam keadaan menghadap kepada Allah dengan ketaatan, dengan amal-amal kebaikan, mati dalam keadaan seperti itu. Itu namanya husnul khotimah. Jadi oleh Allah diberi taufik dulu. Ini sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam Ahmad Kemudian juga at tirmidhi dan beliau menyatakan sahih dan juga Al-Hakim Melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khaira istamala" Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah mempergunakannya. Allah mempekerjakannya. Allah memberinya amalan. Lalu para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'milu?" Bagaimana Allah memberinya amalan Bagaimana Allah memperkerjakannya Lalu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih yaitu Allah memberikan taufik kepadanya untuk beramal saleh sebelum matinya. Jadi mati husnul khotimah itu adalah pemberian dari Allah, diberi taufik beramal saleh sebelum mati. Ya. Dan insya Allah kalau orang itu selama hidupnya baik lahir batin, sampai mati juga baik lahir batin. Yang jadi masalah itu orang luarnya baik, tapi hatinya penuh dengan ketidakbaikan, tidak ikhlas dan yang lainnya, akhir umurnya oleh Allah dirubah, ditampakkan isi hatinya. Na'udzubillah Itu yang paling kita takutkan. Kemudian husnul khatimah, penutup umur yang baik. Ini ada tandanya Dan tandanya Ada dua macam Yang pertama-tama tanda Yang hanya diketahui oleh Orang yang mau mati itu saja Yang tahu cuma dia saja Orang lain nggak tahu Yang kedua adalah tanda Yang juga diketahui oleh Semua manusia Tanda yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mau mati itu adalah sebagaimana di dalam surat Fussilat ayat nomor 30 yaitu malaikat mengucapkan selamat kepada dia. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah Kemudian mereka istiqamah Maka akan turun kepada mereka para malaikat Seraya mengatakan Jangan kalian takut Jangan pula kalian bersedih Dan kabar gembira bagi kalian Kalian mendapatkan syurga Yang dijanjikan untuk kalian Ini menurut para ulama Al-Mufassirun diucapkan oleh malaikat kepada seorang yang beriman dan istiqomah ya ketika mau mati sakaratul maut ketika di kuburan dan ketika dibangkitkan dari kubur ini yang tahu siapa cuman orang itu saja yang tahu juga sama dengan hadis yang kemarin kita bahas panjang lebar, malaikat maut mengatakan, Tuhan nafsu al mutmainna. Ayatuhan nafsul mutmainnah Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan Wahai jiwa yang tenang Keluarlah Menuju ampunan dan ridha dari Allah nah, Ini yang tahu hanya dia saja Orang nggak tahu Kemudian Ada lagi tanda Yang diketahui oleh orang lain Nah ini banyak Ini banyak Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama menurut hadit-hadit yang ada ya, tanda orang mati khusnul khotimah itu banyak. Saya akan sebutkan satu persatu secara global karena kalau disebutkan haditnya nanti panjang, ini semua ada haditnya. Yaitu yang pertama-tama adalah mati mengucapkan la ilaha illallah. Akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Ini tidak gampang. Ini berarti memang dia itu orang baik. Sehingga umurnya oleh Allah ditutup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, mati keningnya berkeringat. Itu ada hadisnya. Mukmin mautul mukmin bi'araqil jabin. Jadi keningnya ada keringat. Jadi kalau orang mati keningnya ada keringat itu diantara tanda husnul khotimah. Kemudian yang ketiga mati pada malam Jumat atau hari Jumat. Ini juga ada haditnya. Yang mana hadit itu dinyatakan sahih oleh para ulama. Kemudian yang keempat adalah orang mati syahid di medan perang mati syahid di medan perang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, orang mati di medan perang walaupun matinya bukan terbunuh. Jadi dia di medan perang, kebetulan datang ajalnya dia mati, enggak terbunuh. Ini juga termasuk mati syahid. Karena mati syahid menurut para ulama itu ada tiga macam ya. Ada yang dinamakan dengan syahid dunia wal akhirah. Syahid dunia akhirat. Artinya di dunia dihukumi sebagai mati syahid, tidak dimandikan dan juga tidak dikafani. Ya. Kemudian di akhirat ya mati syahid, enggak mati dia hidup. Di sisi Allah mendapatkan rezeki, mendapat banyak keutamaan. Ini orang yang mati di medan perang terbunuh ya, mati syahid untuk meninggikan kalimat Allah ikhlas. Yang kedua adalah orang yang mati syahidul akhirah. Syahid di akhirat saja. Di dunia hukumnya biasa, ya dimandikan, dikafani biasa. Ya. Nah, ini adalah orang-orang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati syahid selain di medan perang. Itu banyak nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah syahidud dunia. Orang dihukum mati syahid di dunia, nggak dimandikan, nggak dikafani. Tapi di akhirat dia masuk neraka. Ah, Nauzubillah. Ini orang yang jihad di medan perang, terbunuh ya. Namun dia niatnya tidak ikhlas. Karena dia mati di medan perang, maka tidak dimandikan, tidak dikafani. Cuma dia masuk neraka karena apa? Enggak ikhlas. Atau karena sebab-sebab yang lainnya. Seperti ini mati di medan perang tapi bukan karena terbunuh. Ya, mungkin datang ajalnya itu juga dihukumi mati syahid. Syahid apa itu? Syahid apa? Syahid akhirat. Di akhirat mati syahid, di dunia dihukumi biasa. Kemudian yang keenam adalah orang yang mati karena penyakit taun. Taun itu adalah wabah penyakit yang cepat menyebar yang kemudian banyak orang mati karena penyakit itu. Ini mereka dihukumi sebagai mati syahid juga. Syahid apa? Syahid akhirat. Kemudian yang berikutnya lagi yang ketujuh. Orang yang mati karena sakit perut, daul batan. Ya, ini juga dihukum mati syahid kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid akhirat. Kemudian yang ke delapan orang yang mati karena tenggelam. Ya, tenggelam kapalnya, kapalnya tenggelam, orangnya tenggelam juga mati. Itu mati syahid-syahid akhirat. Kemudian yang kesembilan, mati karena tertimpa kejatuhan. Jadi mungkin tembok jatuh menimpa dia, gitu kan? Pokoknya kejatuhan. Ya. Itu juga dihukumi sebagai mati syahid. Kemudian yang kesepuluh perempuan yang mati karena melahirkan anaknya. Nah, melahirkan nifas mati dia. Itu juga dihukumi sebagai mati syahid. Yang ke sebelas orang yang mati karena terbakar. Itu juga disebutkan di dalam hadis dia mati syahid di akhirat. Yang ke dua belas mati karena zatul jam. Penyakit yang ada di samping tubuhnya. Ini namanya apa bahasa Indonesianya ini? Bahasa Jawanya lempengnya. Bahasa Indonesianya apa? Nah, itu itu dihukumi sebagai mati syahid di bagian samping tubuhnya. Kemudian yang berikutnya lagi yang ke-13 mati karena usil, ya. Itu para ulama biasanya menyebut ini sakit paru-paru ya semacam TBC <clears throat> ya itu juga dihukumi sebagai mati syahid menurut hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang ke-14 Orang yang mati membela hartanya yang mau dirampok Jadi ada rampok mau merampok hartanya dia pertahankan lalu dia terbunuh ini mati syahid. Kemudian yang ke 15 Yang ke 15 adalah Orang yang mati membela agama Membela agama Dia membela agama Lalu dia pun dibunuh karena membela agama Ini juga mati syahid bukan jihad di medan perang, tapi yang lainnya. Misalnya ada orang yang ya berdakwah, menegakkan kebenaran di atas jalan yang lurus, lalu dihukum di gantung. Ya, itu mati syahid. Seperti itu. Kemudian yang ke-16, orang yang mati membela diri, membela diri. Jadi ada orang mau membunuh dia. Lalu dia mempertahankan diri, dia bela diri. Lalu akhirnya dia terbunuh. Nah, dia mati syahid. Ini bukan orang bunuh-bunuhan ya. Kalau orang memang sengaja bunuh-bunuhan, dua-duanya masuk neraka. Nah, ini enggak. Ya. Dia membela dirinya, lalu dia sampai terbunuh. Dia enggak niat untuk membunuh, cuma dia membela diri aja. Kemudian yang berikutnya lagi adalah yang ke-17, orang yang mati dalam keadaan ribat, murabatah, menjaga pos pertahanan menjaga pos pertahanan demi menjaga <clears throat> batas-batas negara dari musuh. Nah, ini juga matinya mati syahid. <clears throat> Yang jelas bisa fisabilillah untuk meninggikan kalimat Allah. Kemudian yang ke-18, orang yang mati dalam keadaan beramal soleh macam-macam. Mati pas <clears throat> apa namanya? pas sujud. Nanti kita akan baca cerita-cerita orang yang mati husnul khotimah, mati pas ngaji Al-Qur'an. Alangkah indahnya mati dalam keadaan seperti itu. Ada berapa tadi? <clears throat> Ada 18, Masya Allah Itu diantara tanda-tanda orang mati syahid yang diketahui oleh orang lain <clears throat> Sebelum kita lanjutkan Mari kita lihat kisah-kisah dari mereka-mereka yang mati syahid, yang mati husnul khotimah. Husnul khotimah ya. Di dalam kitab tarikh Abu Zur'ah Ad-Dimashqi itu disebutkan ada seorang perempuan yang bernama Ummu Hani At-Ta'iyah rahimahullah. Beliau bercerita Ra'aitu Abdullah ibn Busr yatawadda fa bainama huwa yatawadda kharajat ruhu Aku melihat Abdullah bin Busr wudu. Ketika dia sedang wudu, dia rohnya keluar. Subhanallah, mati pas wudu. Inilah namanya mati husnul khotimah karena wudu adalah ibadah. Mati pas wudu Dan tentu orang wudu untuk apa? Untuk ibadah juga, untuk sholat, untuk ngaji dan yang lain-lainnya. Kemudian juga di dalam kitab Tartibul Madarik yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad disebutkan di situ biografi Masarra bin Muslim Al-Hadrami rahimahullahu taala. ولما احتضر رحمه الله ibtada'a al-Qur'an fantaha fi Taha ila qawlihi ta'ala wa'ajiltu ajiltu ilaika rabbi litarda fafadat nafsuh ketika beliau Masarrah bin Muslim Al-Hadrami dalam keadaan sekarat ya beliau malah membaca Al-Qur'an sakaratul maut malah baca Al-Qur'an sampai di ayat 84 surat Toha. Ayatnya berbunyi, Wa ajil tu ilaika rabbil litarda. Aku bersegera kepadamu wahai Rabb supaya engkau ridha Aku bersegera kepadamu wahai Rabb supaya engkau ridha Sampai ayat ini rohnya lepas. Allahu Akbar. Ini kayaknya di program ya. Tapi bukan di program ini nggak gampang kayak gini. Ini bukan di rekayasa. Ini karena memang amalnya baik. Hingga matinya pun dalam keadaan baik, hatinya juga baik. Amal dan hati. Kemudian di dalam tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala disebutkan di situ oleh Abdul Husain bin Al-Fadl Al-Qattan rahimahullah taala Kata beliau, "Hadartu Abu Bakrin An-Naqash wa huwa yajudu bi nafsi." Aku menghadiri Abu Bakar An-Naqash ketika sakaratul maut. Abu Bakar An-Naqash sakaratul maut, Abu Husain ini hadir. Fi yaum ats-tsulata li thalatin khalawna min Syawal sana 51 wa 300. Itu pada hari Selasa tanggal 3 bulan Syawal tahun 351. Berarti di pertengahan abad keempat. Faja'ala yuharriku syafataihi bi syai'in la a'lamu ma Lalu beliau Abu Bakar An-Naqqas yang sekarat ini menggerak-gerakkan bibirnya dengan sesuatu aku nggak tahu ngomong apa dia. Bibirnya bergerak-gerak. Tumanada nada bi'ulwi sawti Kemudian dia berseru dengan suara yang keras. Yaitu membaca surat as sofat ayat 61. Limithli hadza falyamalil 'amilun. Untuk seperti inilah hendaklah beramal orang-orang yang beramal. Kamu kalau mau beramal kayak gini nih. Yuraddiduha thalatan Tumma kharajat nafsu diulang-ulang tiga kali lalu rohnya keluar. Allahu Akbar. Jadi keluar dalam keadaan mengucapkan limit lihada faliyamalil amilun. Untuk yang seperti inilah hendaklah beramal orang-orang yang beramal. Kemudian juga di dalam tarikh Baghdad, karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dikisahkan di sana Seorang yang bernama Abu Bakar bin Ziyad rahimahullah taala mengatakan hadartu Ibrahim bin Hani inda wafatihi wa kana shaiman. Aku menghadiri Ibrahim bin Hani ketika menjelang wafat. Waktu itu dalam keadaan dia puasa. Subhanallah. Jadi sakaratul maut dalam keadaan puasa. Lalu yang sekarat ini Ibrahim bin Hanik mengatakan ana atsyan, aku haus, aku haus. Karena dia puasa. Kemudian anaknya datang membawa air supaya bapaknya minum air batalkan puasanya, ya kan? Ternyata apa kata bapaknya? Aghabatis syams? Matahari sudah terbenam atau belum? Sudah waktunya buka atau belum? Allahu akbar. Dia pertahankan puasanya. Kemudian dikatakan lah belum waktunya buka. Lalu dia tidak mau minum. Dia menolak air itu dan dia mengucapkan limithli lihada falyamalil amilun. Mirip dengan tadi. Surat As-Saffat ayat 61. Untuk yang seperti inilah hendaklah beramal orang-orang yang beramal. Kemudian dia dia mati, rohnya keluar. Rahimahullah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian di dalam biografi Abul Hakam Abdullah bin Ibrahim bin Abdullah Al-Khabri Disebutkan di dalam tabaqat Syafi'iyah Karya Al-Husaini Diceritakan bahwa Dia ini waktu mau mati Duduk membuka mushaf Al-Quran Jadi mau mati Dia kayak memposisikan diri Dia duduk Dia membuka mushaf Al-Quran Kemudian dia letakkan pena yang ada di tangannya. Kemudian dia bersandar lalu dia mengatakan wallahi hada mautun thayyibun hayyinun. Demi Allah, ini adalah mati yang baik lagi ringan. Jadi kayaknya sudah terasa dia. Jadi mau mati sengaja dia duduk dulu membuka mushaf atau sambil menulis mushaf bahkan yaktubul mushaf. Jadi dia duduk membuka mushaf sambil menulis. Ya, mungkin zaman dulu masih belum ada Al-Qur'an seperti sekarang. Jadi kadang orang nulis sendiri. Lalu dia letakkan pena itu, dia bersandar, dia mengatakan demi Allah ini adalah mati yang baik, ini adalah mati yang ringan. Kemudian dia pun mati. Rahimahullahu taala. Demikian pula di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi rahimahullahu taala disebutkan ketika Ismail An-Naisaburi rahimahullahu taala sedang sakaratul maut ibunya bertanya, "Ma tajid, apa yang kamu dapati?" Ternyata Ismail An-Naisaburi enggak bisa ngomong, enggak bisa ngomong. Ngomong enggak bisa. Tapi dia bisa nulis. Mungkin di sana ada ayat tulis, apa alat tulis ya, dia nulis dengan tangannya. Apa yang dia tulis? Rauhun wa raihan wa jannatu na'im. Kebahagiaan, kesenangan dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian dia pun mati. Jadi bukan ngomong lagi tapi sekaligus nulis. Lebih mantap ini kan. Tulisan dengan omongan mantap mana? Iya, subhanallah. Kok sempat-sempatnya ya mau mati nulis dulu. Kemudian juga Abu Zur'ah, seorang ulama besar, Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah taala di dalam biografinya yang disebutkan di dalam kitab tarikh Baghdad. Waktu itu ya, ada yang cerita Abu Ja'far Muhammad bin Ali cerita. Kami menghadiri Abu Zur'ah ketika mau mau mati, ketika mau wafat. Waktu itu berada di pasar. Jadi di pasar sekarat, sakaratul maut. Kemudian di sana ada ulama-ulama juga. Di sana ada Abu Hatim, ada Ibnu Warah, ada Al-Mundir bin Syadzan dan yang lainnya. Kemudian mereka ini mau mentalkini Abu Zur'ah sungkan. Loh ini ulama ditalkini gimana ini? Jadi mau mentalkini Abu Zur'ah sungkan. Kan ada hadis yang berbunyi laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinilah orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Tapi mereka mau mentalkini sungkan ini ulama kok ditalkini itu loh. Akhirnya mereka punya cara lain untuk mentalkini. Bagaimana caranya? Ayo gini aja. Kita cerita hadis itu saja. Nanti kan dia nyambung sendiri kan. Jadi bukan ditalkin tapi cerita hadis. Ibnu Warah mengatakan haddatsana Abu Asim telah memberikan hadis kepada kami Abu Asim. Qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far. Ya, dia berkata memberikan hadis kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far. Lalu Abu Hatim nyambung. Haddatsana Bundar telah memberikan hadis kepada kami Bundar qala haddatsana Abu Asim dia berkata telah memberikan hadis kepada kami Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far dari Abdul Hamid bin Ja'far yang lainnya diam saja Abu Zur'ah ini dengar langsung nyambung karena dia ulama ahli hadis dia hafal sanat-sanatnya hadis mata rantai perawi hadis dia hafal langsung dia connect dibuka matanya dalam keadaan sekarat ya mengatakan haddatsana Bundar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Abdul Hamid an Salih, an Abi Uraib an Kathir bin Murrah an Mu'ad bin Jabal annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah al jannah langsung mati Allahu akbar ini tingkat tinggi ini jadi mau mati malah meriwayatkan hadis dulu. Jadi mau mereka mau mental gini sungkan, tapi mereka mental gini dengan cara yang lain. Membawakan riwayat-riwayat hadis ini Mata rantai perawinya Sanatnya Abu Zur'ah melanjutkan sanat itu Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sehingga yang paling akhir dia ucapkan adalah Hadisnya Nabi Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah Dakhalal jannah Orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Langsung rohnya keluar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alangkah indahnya. Kemudian juga di dalam kitab Az-Zuhud karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala diceritakan oleh Al-Hasanul Basri bahwasanya ada seorang yang bernama Harim bin Hayyan dia mati di dalam sebuah peperangan pada musim panas. Yang mana musim panas di timur tengah sana tidak ada hujan, kering, keronta. Lalu dia dikubur. Setelah dia selesai dikubur, tiba-tiba di atas kuburannya ada awan. Di atas kuburannya ada awan yang menaungi, yang menaungi. Kemudian awan itu mencurahkan hujan hanya di kuburannya dia saja. Hujannya tidak turun di sebelahnya pun enggak. Satu tetes pun tidak turun di sebelahnya. Jadi hujan itu hanya turun di kuburannya dia. Subhanallah. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Jadi inilah diantara tanda-tanda mati husnul khotimah yang bisa disaksikan oleh manusia dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan khusnul khotimah dan ini yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala siang, pagi, sore, malam, kapanpun, dimanapun dan mudah-mudahan Allah tidak menyia-nyiakan permintaan kita itu. Mati dalam keadaan yang terbaik itulah namanya sukses. Terus apa amalannya? Supaya kita bisa mati husnul khotimah, apa amalannya? Ya. Amalannya adalah sebenarnya kalau mau amalan itu sama dengan kemarin, empat aja, nggak banyak-banyak. Yang pertama-tama adalah istiqomah dalam tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala jangan syirik. Istiqomah dalam tauhid, taat kepada Allah, takwa kepada Allah, bertauhid, memurnikan tauhid yang paling utama. Ya. Kemudian yang kedua, resepnya adalah mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyimpang dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ajaran ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, jangan berbuat dolim kepada orang. Jangan berbuat dolim kepada orang. Ya, karena dolim ini urusannya panjang. Kita punya keterkaitan dengan orang, punya tanggungan-tanggungan kepada orang. Kemudian yang keempat, ya tinggalkan berbagai macam maksiat. Ya. Kemudian juga masih ada lagi yaitu kita selalu minta kepada Allah husnul khotimah. Doa terus, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Kita doa kepada Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Terus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah baik lahir batin. Yang bahaya itu adalah orang baik luarnya saja, dalamnya tidak baik. Itu yang bahaya. Akhir umurnya ditampakkan oleh Allah matinya suul khatimah wal iyadu billah. Tapi kalau orang baik lahir batin sampai mati pun tetap istiqamah. Ini jaminan dari Allah langsung di surat Ibrahim ayat nomor 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah memberikan ketetapan kepada orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang tetap dengan iman, dengan la ilaha illallah dalam kehidupan dunia dan di akhirat dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Artinya kalau orang iman amal soleh baik lahir batin sampai mati dalam keadaan baik. Ya, ini husnul khotimah, masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka. Sekarang kebalikannya, suul khotimah. Su artinya buruk, Al-khatimah artinya penutup, penutup umur yang buruk. Naudzubillah. Jadi mati dalam keadaan dia itu ya tidak mau dengan Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam keadaan bergelimang dalam maksiat dan belum tobat. Matinya suul khatimah. Ini yang paling kita takutkan. Kemudian tanda su'ul khotimah ini sama dengan tadi ada dua. Ada yang diketahui oleh orang yang mau mati ini saja, ada juga yang diketahui oleh orang lain, manusia. Yang diketahui oleh orang yang mau mati ini adalah malaikat mengucapkan kepada dia, malaikat maut, ayatuhan nafsu al khabita ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan marah dari Tuhanmu. Ya, seperti hadis yang kita bahas kemarin kan, hadis yang panjang lebar. Ini yang tahu dia aja. Tinggal rohnya nggak mau keluar lalu dicabut dengan paksa. Kemudian ada pula tanda yang bisa diketahui oleh orang lain. Ini ada contoh-contohnya dari para ulama Di antaranya dari Al-Allama Al-Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah Ta'ala Beliau menceritakan Ada orang mau mati di ditalkini Disuruh mengucapkan La ilaha illallah Kan sunnah ya Kalau orang mau mati di ditalkini gitu sunnah Ternyata dia tidak mau Wa ma yughni anni Wa ma a'rifu anni sallaitu lillahi salatan apa artinya itu bagi aku? Sholat aja aku nggak pernah. Mau mati malah bilang gitu. Ditalkini la ilaha illallah. Ya nolak. Apa artinya itu bagi aku? Sholat aja aku nggak pernah. Lalu dia pun mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Karena dia meninggalkan sholat. Kemudian ada pula orang yang dia ini selama hidupnya senang nyanyi. Ya, senengannya nyanyi, nyanyi, terus nyanyi. Subhanallah ketika sakaratul maut ditalkini, ucapkan la ilaha illallah. Ternyata dia hanya nyanyi. Sampai mati dalam keadaan nyanyi. Allahu akbar. Karena nyanyi itu meresap dalam jiwa ya. Sehingga orang kalau suka dengan nyanyi itu biasanya di mana-mana dia nyanyi, di kamar mandi pun juga nyanyi. Bahkan tengah-tengah sholat nyanyi tidak sadar ya. Iya, kadang baca Fatihah dibaca banyak nyanyi. Nanti ketika sekarat juga nyanyi, kalau bilang. Kemudian juga ada lagi orang yang ah ini orang ini suka dagang, suka bisnis. Hari-harinya hanya dagang, bisnis saja, ngurusi dunia saja. Ketika sakaratul maut ditalkini, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia menolak, dia hanya mengucapkan hadhil qit'a rakhisa wa hadha mushtarin jayyid, hadhi kadza wa kadza. Ah, ini barang ini barang murah ini. Ah, ini ada pembeli-pembeli bagus ini. Ah, ini ini. Cuman gitu aja. Jadi mati seperti orang dalam keadaan sedang berdagang. Mati dalam keadaan gitu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian juga Al-Hafidh Ibnu Rajab menceritakan Rahimahullah taala, ada orang mau mati ditalkini la ilaha illallah tidak mau mengucapkan. Bahkan dia mengatakan huwa kafirun bima taqul. Dia kafir kepada itu. Artinya dia saya enggak mau mengucapkan itu, saya enggak percaya dengan itu. Enggak percaya saya. Akhirnya dia mati dalam keadaan begitu. Ketika dicari-cari sebabnya apa? Ternyata dia itu mudminu khomer, kecanduan khomer, pecandu narkoba Mati belum tobat Kemudian juga Al-Hafidh Az-Zahabi menceritakan rahimahullah ta'ala Ada orang yang dia suka main Main shatron shatron itu adalah main catur Ya suka main catur Ya puasa Ramadan main catur gitu kan Siang main catur, sore main catur, malam juga main catur, terus main catur. Ketika dia mau mati ditalkini la ilaha illallah. Apa dia ucapkan? Sekak. Sekak. Sekak. Sampai mati mengucapkan sekak. Allahu akbar. Karena ini yang paling banyak dia lakukan selama hidup. Ya, cerita-cerita begini ini banyak. Bahkan mungkin juga antum punya pengalaman sendiri. Orang mati dalam badan suul khotimah. Kita sering baca di koran atau di berita-berita Orang mati di pangkuan, mohon maaf, pelacur. Dilokalisasi. bilang, Jadi dia main dengan perempuan, mati di pelukannya pelacur. Ada nggak seperti ini? Banyak. Atau mati ketika berada di diskotik. Nah, bilang. Ya. Atau juga ada orang mati dalam keadaan mesuh-mesuh. Ya. Ada orang sering macam kata-kata kotor, mesuh-mesuh. Atau orang Jawa, Ketika mau mati ditalkini la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak mau dia mesuh-mesuh. Jadi mati dalam keadaan keluar kata-kata yang kotor. Atau juga ada ini kisah nyata. Orang suka minta uang. Jadi kalau ketemu orang langsung gini, nag nagih uang, minta uang. Kalau dikasih uang, wah dia senang walaupun sedikit, yang penting dikasih. Kalau nggak dikasih marah-marah dia. Subhanallah ketika sekarat mau mati Gini-gini dia Minta uang Lalu dikasih uang 500 rupiah atau 1000 langsung mati dia Allahu Akbar Karena apa? Kebiasaannya adalah minta uang Sampai mati pun juga minta-minta Ada lagi orang yang Ini juga ini kisah terbaru oh, Dia hari-harinya sibuk dengan Twitter Twitter ya Atau kalau sekarang mungkin banyak juga BBM, WA dan yang lainnya Subhanallah ketika mau mati ditalkini la ilaha illallah, dia hanya mengucapkan Twitter, Twitter, Twitter. Mati mengucapkan Twitter. Ya, inilah suul khotimah. Jadi apa yang paling banyak dia lakukan lahir batin sampai mati pun terbawa seperti itu. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa CTV dimanapun berada, suul khotimah itu ada dua macam. Su'ul khatimah ada dua macam Yang pertama-tama adalah Mati dalam keadaan Imannya goncang Wah ini yang paling bahaya Jadi mati dalam keadaan Ragu-ragu kepada Allah Dalam keadaan akidahnya rusak ya, Dalam keadaan dia mengingkari ajaran-ajaran Islam Dia tidak ikhlas menerima Islam jadi mati dalam keadaan akidahnya goncang seperti ini. Naudzubillah, kalau orang mati dalam keadaan seperti ini, berarti dia matinya mati kafir. Kekal di neraka selama-lamanya. Allahu akbar. Ini yang paling ditakutkan. Yang kedua adalah orang yang mati akidahnya tidak goncang, eh, tapi dia yaitu mati dalam keadaan cinta dunia. Mati dalam keadaan memuaskan hawa nafsunya berbuat maksiat. Ini juga mati su'ul khatimah, tapi dia tidak kafir, dia tidak kekal di neraka. Ya. Termasuk naudzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah orang bermuamalah dengan riba mati belum tobat dari riba. Ya. Kan sekarang ini hampir semua orang terlibat dalam riba. Iya kan? Rata-rata orang beli sepeda motor apa? Kredit, riba, ada bunganya. Beli mobil apa? Riba, kredit lagi. Beli rumah juga kredit lagi, riba lagi. Yang mati dalam keadaan belum tobat dari riba. Ini mati apa? Mati apa namanya? Su'ul khotimah. Karena dia belum tobat dari riba. Bunga itu riba. Kredit ada yang boleh, tapi praktek kredit yang sekarang ini adalah kredit yang riba. Kredit ada yang boleh. Tapi kalau praktek kredit yang ada sekarang ini adalah kredit yang yang riba. Nah, bila. Nah, sebab orang mati suul khotimah sama dengan tadi, kebalikan dari tadi. Yang pertama-tama adalah menyekutukan Allah. Nah, bila. Orang kalau berbuat syirik menyekutukan Allah, ini dikhawatirkan matinya mati suul khotimah. Yang kedua adalah dia menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidahnya rusak, enggak ngikuti ajaran Nabi. Ini sebab orang mati suul khotimah. Yang ketiga, dia mati dalam keadaan berbuat dolim kepada orang. Dia banyak berbuat dolim sehingga dia mati pun dalam keadaan suul khotimah yang mendoakan dia banyak mendoakan apa? Kejelekan. Ada seorang penguasa yang zalim ketika dia bertemu ulama di istananya, dia mengatakan, "Wahai ulama fulan, doakan ya saya ya, doakan kebaikan untuk saya." Apa kata ulama itu? Itu loh, di depan istanamu banyak orang-orang yang kamu dolimi mendoakan keburukan bagi kamu. Artinya doaku kebaikan untuk kamu tidak ada artinya. Itu banyak orang yang mendoakan keburukan untuk kamu karena kamu berbuat zalim. Ini juga penyebab mati suul hotima. Kemudian itu berbuat maksiat sampai mati dalam keadaan belum tobat. Islam ini agama tobat, ada kesempatan untuk tobat. Kita bukan orang suci, kadang kita terjerumus dalam maksiat, salah ini itu macam-macam masih ada kesempatan memperbaiki diri. Kita perbaiki sekarang, ke depan dan mati dalam keadaan yang terbaik. Kemudian kita selalu berlindung kepada Allah, jangan sampai mati dalam keadaan suul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah kami mohon kepadamu agar engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada mati dalam keadaan suul khatimah. Nah, kemudian oleh para ulama dikiaskan Godaan setan paling hebat itu ketika kita sekarat. Padahal ketika kita sekarat kita dalam posisi yang lemah. Lalu para ulama memberikan pengibaratan yang sangat indah. Sekarang kita dalam keadaan sehat, kuat. Dalam keadaan seperti ini saja kita kalah oleh setan. Bagaimana pula ketika dalam keadaan sakaratul maut, lemah. Apa tidak kalah oleh setan kita? Subhanallah. Karena godaan setan itu paling berat adalah ketika mau mati. Setan berusaha orang itu mati dalam keadaan suul khatimah supaya jadi temannya setan di neraka. Al Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala ketika sakaratul maut beliau sempat pingsan. Lalu beliau mengucapkan ba'at ba'at belum belum belum. Kemudian beliau sadar lagi. Lalu beliau ditanya wahai Imam Ahmad, Anda tadi mengucapkan belum belum kenapa? Kata beliau, tadi saya digoda oleh setan dan setan tidak berhasil menggoda saya. Lalu setan mengatakan, Futtani ya Ahmad. Engkau telah lolos dari aku, wahai Ahmad. Hai Ahmad, engkau menang ya. Imam Ahmad orangnya pinter. Kata Imam Ahmad apa? Belum, belum, belum, belum selesai. Karena apa? Tujuannya setan menjerumuskan Imam Ahmad dalam sifat ujub. Hei Ahmad, kau menang ya. Ah, bangga diri kan? Ujub, mati dalam keadaan ujub. Sampai di situ kecerdasannya setan untuk menyesatkan orang. Imam Ahmad pinter. Kata Imam Ahmad belum, belum, belum, belum, belum. Saya masih belum mati, masih belum. Pertentangan masih ada ini. Allahu Akbar. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita lahir batin untuk beramal saleh lahir batin sampai kita mati pun dalam keadaan husnul khatimah dan kita diselamatkan daripada mati dalam keadaan suul khatimah Allahumma amin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alih Ya ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk Tadi jawabannya ditulis di kertas kayak biasa ya Disertai nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi Ya, suami saya baik tapi tidak pernah sholat dan puasa Sudah saya doakan dan ingatkan Tiap hari juga dengar RDI Tapi mental Bisakah mati husnul khotimah Allahu Akbar Nah ini ujian berat ini ya Suaminya mungkin sebagai suami dia Baik bertanggung jawab Tapi kepada Allah dia tidak baik Tidak sholat, tidak puasa Nah, kalau orang gini bisa nggak mati husnul khotimah? Ya sulit untuk dibayangkan. Orang nggak sholat, nggak puasa bisa mati husnul khotimah. Kecuali kalau dia tobat. Ya kecuali kalau tobat. Ya mungkin perlu diberi nasihat yang sangat mendalam, terutama kepada orang-orang yang didengarkan omongannya oleh dia. Ya, batu saja kalau kena air bisa lobang. Masa hati orang nggak bisa lobang, nggak bisa terbuka yang banyak doa. Nah, ini juga ya mohon maaf ini masalahnya berat. Menurut para ulama, orang nggak sholat itu hukumnya adalah kafir. Ya, rentetannya panjang nanti ini. Rentetannya panjang. Bolehkah seorang muslimah punya suami yang kafir? Nanti ke sana arahnya. Ya. Ya diberi waktu aja, Bu. Beri waktu ya. Didakwai dulu, diberi tempo berapa bulan untuk dia sholat kalau nggak sholat ya diambil sikap. Ya seperti itu. <coughs> Ustadz kalau meninggal dalam keadaan pekun tapi sempat istighfar, apa itu termasuk husnul khotimah? Ya mudah-mudahan insya Allah. Mudah-mudahan kita husnudon saja. Ustadz ada orang mati karena sakit Baca akhir katanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Apa mati syahid meskipun sepanjang hidupnya tidak pernah sholat Ini mungkin di sinetron ini bu Di alam nyata nggak mungkin Sinetron ini bu Oh nggak pernah sholat matinya gitu nggak mungkin Kalau sinetron mungkin <clears throat> Atau cerita-cerita bohong mungkin Di alam nyata nggak mungkin Orang sholat aja kesulitan mengucapkan itu kok ini nggak sholat kok mengucapkan. Kalau kisah nyata sepertinya nggak mungkin. Mungkin ada cerita tapi cerita-cerita nggak jelas, nggak palsu sanat apa namanya sanatnya nggak nggak jelas. Bila masa orang nggak pernah sholat matinya Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu film itu. Itu di film aja itu. Yang sholat ini belum tentu mati gitu. Ini enggak sholat kok gitu. Jadi kalau ada cerita gitu biasanya cerita bohong. Itu cerita bohong ya cerita bohong, nggak ada sanatnya, nggak jelas. Kisah nyata kayaknya mustahil. <clears throat> Iya, tanda-tanda husnul khotimah tadi itu kan sakit perut, kemudian juga tenggelam dan yang lain-lainnya. Bagaimana kalau orangnya tidak sholat? Kalau tidak sholat ya kita kembali lagi bu, matinya apa? Su'ul Fatimah. Itu maksudnya adalah orang yang beriman, orang yang sholat, orang yang baik. Matinya gitu. Sekarang misalnya, ya, misalnya sekarang Obama mati, keningnya berkeringat. Apa kita kata wah ini mati berkeringat keningnya berarti dia ini husnul khotimah? Ya tidak. Dia finnar khalidina fiha abada. Walaupun dia keringat keningnya itu penuh dengan keringat dia finnar. Ya. Apalagi yang terbaru dia merestui pernikahan sesama jenis. Orang laki boleh nikah dengan laki, perempuan boleh nikah dengan perempuan. Nauzubillah, kiamat sudah dekat. Ya. Ini model apa lagi? Kaumnya Nabi Lut dulu oleh Allah diapakan? Di balik negerinya, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, dilempari batu. Karena apa? Karena yaitu diantaranya Penyimpangan seksual Laki suka dengan laki, perempuan dengan perempuan Jadi cerita-cerita tadi itu tanda-tanda itu digabung dengan yang lainnya Dia beriman, dia sholat, dia puasa Lalu ketika mati ada tandanya itu Misalnya ada orang berzina Pas malam Jumat mati Iya Zina malam Jumat mati di pangkuan pelacur Masya Allah Husnul Khotimah Ya tidak Walaupun matinya malam Jumat atau hari Jumat. Jadi jangan fokus kepada tanda itu, tapi juga kepada pribadi orangnya. Itu juga penting. Kecelakaan apa termasuk mati syahid Karena tadi tidak disebut Itu kalau dikiaskan kepada tertimpa sesuatu Itu masuk Kan tertimpa sesuatu kan Kan kecelakaan kan mirip orang tertimpa sesuatu kan Iya kan tertimpa besi gitu kan Der. Ya mudah-mudahan aja Mudah-mudahan termasuk di Di apa namanya tertimpa sesuatu Kan tadi ada kan orang yang al-hadam Tertimpa kejatuhan tembok, kejatuhan apa Nah mudah-mudahan kecelakaan termasuk itu Tertimpa sesuatu Iya Ustadz mengenai riba mungkin dapat dikupas lebih jauh lagi Kemarin sudah kan Kita bahas panjang lebar kemarin Saya seorang mahasiswa, saya tidak bisa belajar jika tidak mendengar lagu. Jika saya mendengar instrumen, apakah tidak apa-apa? Nah, ini bahaya nanti. Nanti dikhawatirkan kalau mau mati ini dengarkan lagu dulu. Kan sudah kecanduan lagu namanya ini. Ya coba belajarlah. Orang lain bisa berarti Anda bisa. Antum harus punya prinsip. Kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Itu izinnya Allah seperti itu. Itu sunnatullah, hukum Allah. Orang lain bisa berarti kita bisa. Karena kita sama, bahan-bahan kita juga sama manusia. Jadi berusaha untuk belajar tanpa mendengarkan lagu, karena berarti sudah ada ketergantungan dengan lagu dan bahaya kalau mati mendengarkan lagu juga nanti. Iya. Demikian wallahu alam itu dulu aja. Sekarang kita masuk kuisnya. Tadi pertanyaannya kemarin kita sampai di surat apa, ayat berapa? yaitu kemarin sampai di surat At-Taubah ayat 100. Ini Al-Qur'an bagus, lengkap ada asbabun nuzul dan yang lainnya kayak kemarin kan ya. Ini lebih besar lagi ukurannya, sampulnya juga emas. 5 untuk ikhwan, 5 untuk akhwat. Surat At-Taubah ayat 100 Budi Martono Bunul Asri nomor HP sekian-sekian. Ya, benar. Satu Yang kedua Fayasa Maulana Z Kiai Parseh Jaya Nomor HP sekian-sekian Atau Pak 100 Betul Dua Atau bah 100 Arif Rahman Cipto Mulyo Nomor HP sekian-sekian Tiga Atau bah 100 Hedi P Danau Matana ya, Sawo Jajar nomor HP sekian-sekian. Ya, sekarang yang kelima, yang terakhir. Atau P100 Agus Suprianto Koronel Sugiono nomor HP sekian-sekian. Ya, alhamdulillah. Sekarang yang akhwat kelima juga. Taubah 100 Ibu Wiwi Ontoseno baru Polehan Nomor HP sekian-sekian Ya betul Nabilah RA Jalan Bandung Nomor HP sekian-sekian Ya betul atau 100 Yang ketiga Atau bah 100 Nani Asriana Jalan Mawar Nomor HP sekian-sekian Ya tiga Kemudian yang keempat atau taubah 100 Khafidah Mutmainnah Jalan Aris Munandar Nomor HP sekian-sekian Ya Kemudian yang terakhir, yang kelima atau taubah 100 Hayu Apa ini? Gunawati Jalan Raya Kepuh Nomor HP sekian-sekian Ya, Alhamdulillah sudah tuntas Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana innana amanna faghfir dunubana dhunubana wa qina adhaban Allahumma arzuqna thabat wal istiqamah Allahumma amitna ala islam was sunnah Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم